al quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Wala bisyai. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya, sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah kehidupan selesai, masalah pun akan selesai. Jadi kalau ada seseorang kemudian tidak ingin punya masalah, itu artinya dia tidak ingin hidup. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum nggak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar.